الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بعد وصلى الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرائد لا يكذب أهله صدق الله وصدق رسول كريم معاشر المسلمين رحمكم الله hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ibadah kita salat yang kita laksanakan dengan berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin yang dimakan Allah, judul untuk kita pada siang ini bagaimana diminta dan diumumkan oleh Rasul Masjid tadi adalah kepimpinan Rasulullah dalam perspektif sejarah. Sejarah di sini adalah siratul rasul. Hadirin berbahagia, kita sudah banyak mendengarkan kepimpinan dalam perspektif akidah dan fikih. Hari ini kita coba melihat perspektif sejarah dengan bagaimana cara kita melihat atau Rasulullah melaksanakan kepimpinan. Jadi aplikasi dari konsep-konsep kepimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Allah, problematika dakwah yang sangat besar yang dihadapi oleh Rasulullah adalah masalah musyrikan, masalah moral, masalah yang menyangkut dengan etika, Dari itu Rasulullah SAW yang pertama adalah menjanjikan kepada masyarakat Mekah, penduduk Mekah, untuk membebaskan penduduk Mekah atau manusia dari kesyirikan. Untuk membebaskan manusia dari ancaman api neraka masalah musyrik, kemusyrikan dan dekadensi moral dalam kacamata Rasul adalah masalah yang sangat penting. Sekalipun di saat itu, sebagaimana kita ketahui, Mekah adalah satu kota yang kering kerongsang. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada hasil bumi yang bisa diambil di situ. Tapi Rasulullah tidak meletakkan masalah ekonomi sebagai problematika yang perlu dijanjikan kepada masyarakat waktu itu. Hadirin berbahagia. Kenapa masalah syirik yang dijanjikan oleh Rasulullah yang pertama yang akan ditumpah yang akan dirubah menjadi masyarakat tauhid Masyarakat yang merubah kemusyrikan, menyembah berhala, menyembah selain Allah, kepada menyembah Allah pada tauhid. Karena bagi Rasulullah, tauhid adalah pangkal dari seluruh konsep berpijak, konsep kesejahteraan, konsep pemerintahan, konsep keluarga semuanya berpijak pada konsep tauhid, konsep mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena Allah menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kepada tauhid, bukan pada masalah-masalah yang lain. Dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman surat surat ke-7 ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Walau anna ahlal qura kalau kiranya penduduk negeri amanu beriman wattaqau dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ard Allah akan membukakan barakat karunia Allah dari langit dari langit kalau sampai hujan yang turun yang menyebabkan tumbuhnya berbagai kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari kebutuhan tanaman, tanaman dan buah-buahan ini yang menjadi pijakan Allah. Walau anna ahlal qura aman wa taqaw. Persyaratannya adalah ketika masyarakat beriman dan bertakwa, masalah ekonomi sudah ikut di belakang. Dari itu Allah tidak menjanjikan untuk menyediakan bagi masyarakat kebutuhan ekonomi. Rasulullah yakin dengan doa Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah, Allah macam hadal balada aminah warzuq ahlaha aminah samarat. Nabi Ibrahim dengan doa yang seperti ini dilihat sesuatu doa yang sangat aneh. Meminta supaya penduduk Mekah diberi rezeki dengan buah-buahan yang banyak. Melihat kondisi Mekah itu tidak mungkin terjadi mustahil masyarakat Mekah akan mendapatkan rezeki dari buah-buahan. Tapi ternyata kekuasaan Allah jauh dari perkiraan manusia. Sekarang kalau bapak, ibu, dan saudara berangkat menunaikan rukun haji yang kelima ke Makkah al Mekah adalah kota yang paling terlengkap buah-buahannya. Bukan tubuh, tetapi ada di situ dari mana dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, buah-buahan itu datang ada di Mekah. Barangkali kita di sana sulit mencarinya di sini, tetapi di Mekah kita cari tempat-tempat semuanya lengkap. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Masalah ekonomi tidak perlu kita menjanjikan pada masyarakat nah, Allah yang menjaminnya. Di Mekah sendiri Allah yang menjamin menjamin tersedianya buah-buahan yang sangat lengkap. Dari itu hadirin yang berbahagia, kenapa Rasulullah memfokuskan pada masalah pemberantasan masalah syirik? Karena inilah yang pertama, kalau syirik sudah terberantas, manusia sudah menghambarkan diri kepada Allah secara tauhid dan barakah itu akan turun ke bumi ini. Dari itu hadirin juga bahagia. Masalah yang menyangkut dewa dari mana datangnya? Rezeki dari mana datangnya potensi yang akan memberi makan umat manusia? Itu Allah lebih kuat. Di negara kita siapa yang bisa menebak apa yang ada di dasar laut dan di dalam laut dan di dalam bumi dan buah-buahan yang akan berbuah itu semuanya kekuasaan Allah. Nah, dari itu hadirin yang berbahagia, konsep pertama dari konsep sejarah kepemimpinan Rasulullah adalah memperantas masalah syirik pada tauhid. Dari itu saya yakin ketika Pak Hashim Muzaj membuat pernyataan beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu di koran, mengatakan kita cari pimpinan yang mampu memperantas kelompok-kelompok kempalan kelompok-kelompok yang syirik yang mengganggu kehidupan Nah ini pernyataan hebat kan? Tapi ternyata belum kita temukan satu pun yang berjanji untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Menumpas masalah syirikan. Karena kesyirikan adalah malah petaka yang terbesar terhadap umat manusia. Inna syirka la zulmun azim. Allah. Kesyirikan itu adalah satu keaniayaan satu malam petaka yang sangat besar. Karena dari situlah munculnya berbagai musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Kalau Allah marah, maka berbagai ikab, berbagai azab akan turun di muka bumi ini. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah bisa menghentikan, Allah bisa memelihara umat ini dari terancam dari malapetaka bahaya azab yang ada di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam perspektif, perspektif sejarah. Rasulullah memanfaatkan atau menerapkan konsep al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf gampang dipahami. Membangun, membuat pendidikan, merencanakan sesuatu yang sifatnya negatif dalam masyarakat, membagi-bagikan sesuatu dalam bentuk bina, itu gampang dilakukan. Sebab itu tanpa ada dorongan pemerintah pun, itu akan tetap berjalan. Pertanian tetap berjalan. Pendidikan selama ini, kalau kita lihat dari sejak sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan ini, umat Islam telah peduli dengan pendidikan. Pendidikan pesantren, pendidikan madrasah. Dan itu yang terbanyak. Dan inilah sebenarnya yang mencerdaskan bangsa Indonesia, kaum muslimin. Itu Belanda. Sampai Belanda akhir Belanda memimpin Mengomposisikan madrasah itu sebagai bahaya terbesar. Dari itu madrasah tidak pernah mendapat subsidi di kala Belanda berkuasa. Tetapi di saat itulah kaum muslimin mendapatkan pencerahan pencerdasan untuk mengusir terjadi. Dari itu menjadi debat bahagia. Ya. Masalah ini dia akan berjalan terus. Tetapi yang dipentingkan adalah Rasulullah bagaimana memelihara umat ini dari bahaya. Bagaimana pendidikan umat ini terganggu karena ada sesuatu yang menyebabkan manusia berubah moralnya menjadi moral yang rusak. Itu yang harus dipelihara yang itu dengan arti sifat an anil Bagaimana seorang pemimpin mampu menyelamatkan umatnya dari bahaya yang akan merusak akidah, akhlak, moral masyarakat. Dan ini yang terpenting. Karena ini tidak bisa dilakukan secara individu. Dan ini lebih efektif kalau dilakukan dengan kekuatan saya pernah mengumpamakan di sini. Umpamanya kita pada saat hari ini begitu terganggu dengan penyiaran-penyiaran yang ada di TV, di radio, yang ujungnya lebih pada merusak orang. Siapa yang bisa menyelamatkan, yang menghentikan itu? Kita tidak bisa. Yang bisa menghentikan adalah kekuasaan dan aturan yang harus dibuat oleh saudara-saudara kita yang duduk di legislatif membuat aturan untuk menghambat, menyelamatkan umat dari bahaya yang datangnya dari luar dalam moral. Itu dikatakan nikmat. Dari itu menjadi yang berbahagia, membina, membangun. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Tapi tidak kalah pentingnya adalah memeliharanya. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita ke berbagai sekolah yang kita pilih, sekalipun sekolah berputus tinggi, tetapi kita membiarkan sesudah itu anak kita dipengaruhi oleh konsep-konsep yang Itu percuma sekolah yang bagus berkualitas Dari itu sifat pembelaan terhadap ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Menyelamatkan. Ini program dilakukan Rasulullah. Rasulullah berjanji menyelamatkan masyarakat dari gangguan. Dari itu Rasulullah bermanuver ke Madinah, pindah dulu hijrah ke Madinah untuk menguasai Makkah secara penuh, untuk menyelamatkan umat dari kekuasaan yang merongrong kehidupan terhadap. Begitu juga hadirin yang berbahagia. Bagaimana Rasulullah menyelamatkan ekonomi? Bukan merencanakan membangun Mekah atau menghijaukan Mekah. Tidak. Tetapi bagaimana Rasulullah menyelamatkan ekonomi yang ada. Ada satu kali Rasulullah SAW di Madinah melihat seorang panglima perang Rasulullah berbaju yang lebih bagus dari yang lain. Gayanya lebih gagah. Sepertinya dia mendapat sesuatu. Tampil dengan kebanggaan dan lebih dari yang lain. Rasulullah menanyakan, Hai hey di mana kamu mendapatkan itu? Kenapa kamu lebih dari yang lain? Katakan Panglima ini ya Rasulullah. Ini saya diberi khusus oleh negeri yang sudah kita tahu. Ini pos profesi yang diserahkan untuk saya. Dan saya pakai. Kata Rasulullah, hai pulang. Kalau kamu tidak pergi berperang, kamu dapat itu? Kata ini enggak ya Rasulullah. Pasti tidak. Kalau begitu, itu adalah milik negara. Ambil milik saudara Jangan mengambil itu untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini terlihat Rasulullah menyelamatkan aset negara dari tangan-tangan pejabat negara. Bagaimana Rasulullah menyelamatkan dari tentara-tentara yang pergi berperang kemudian mengambil ghanimah, mengambil harta-harta pembatan itu dibawa pulang ke rumah. Itu dilarang oleh Rasulullah. Serahkan dulu. Nanti kita bagi secara adil. Nah, Rasulullah menyelamatkan aset negara dari tangan-tangan yang melakukan kekuasaan waktu itu. Nah ini yang sangat penting. Kalau kita lihat dalam perspektif kita, sebenarnya kita tidak usah takut dengan uang. Pajak saja berapa? Bapak keluar saja, parkir, ke kamar mandi pun, membeli berbelanja ke Oh, itu sudah sekian persen. Uang masuk, siapapun yang berkuasa itu pasti masuk. Uang negara luar biasa. Tapi bagaimana cara menyelamatkan ini dari tangan-tangan jahil? Itu yang harus sebenarnya dipikir. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga Baitul Mal penuh dengan uang milik negara. Yang akhirnya yang seperlima bagi untuk Rasulullah tidak digunakan untuk Rasul Rasulullah tidak pernah membangun istana, tidak pernah membangun benteng, tidak pernah. Kalau tidak percaya buktikan. Bagi bapak-bapak yang ingin pergi haji, tanya seorang di mana ada istana Rasulullah, tidak akan ada. Seluruh negara digunakan sebanyak-banyaknya untuk pun. Rasulullah dapat perlima, tapi bukan untuk Rasul itu adalah silakan karena dana taksi. Bagaimana Rasulullah menggunakan dana itu membantu orang miskin, membangun, mencerdaskan bangun pendidikan, membantu tahfiz para hafiz. Nah, ini yang dikatakan jifa. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Membela, mempertahankan, menyelamatkan itu jauh lebih diutamakan daripada mana sebab sesuatu yang berbentuk ATM itu akan berjalan terus. Laut kita akan ada airnya, ikan akan beranak terus. Tumbuh-tumbuhan akan hidup terus, minyak akan mengalir terus. Tak usah khawatir, Allah yang menyediakan. Itu bukan kekuasaan manusia. Tapi bagaimana menyelamatkannya sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan umat. Ini yang paling penting menurut saya. Ini yang dikatakan perspektif melihat kepemimpinan Rasulullah dalam perspektif sejarah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah supremasi hukum. Rasulullah SAW tidak membedakan ya anak pejabat, anak kepala suku, atau anak Rasulullah sendiri. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Lau kanat Fatimah sarakat, lakatahtu kuyana. Kalau sekiranya Fatimah sendiri yang mencuri, saya yang akan potong tangannya. Rasulullah tidak akan membela anaknya kalau mencuri. Ini dikatakan supremasi hukum, menegakkan hukum secara adil. Ternyata itu banyak sahabat-sahabat yang mendapat teguran yang walaupun dekat dengan Rasulullah, tetapi tetap diperlakukan secara merata hukum yang adil. Itu dikatakan supremasi hukum. Tidak ada seorang yang dekat dengan kekuatan kemudian bisa memutar balikan hukum dan yang berat Pencurian berat dihukum ringan. Pencurian ringan dihukum berat. Karena itulah nyala pekerjaan orang-orang yang ingin memutar balikan fakta hukum yang sebenarnya. Tapi cara hukum Rasulullah. Memang ada juga macam penelitian masalah hukum kemudian diputuskan secara ini. Ini dikatakan supremasi hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan berusaha untuk menegakkan secara ilmu, termasuk pada dirinya sendiri. Rasulullah tidak melebihkan dirinya kepada yang lain, kepada sahabat yang lain. Karena karena Rasulullah lebih menahan diri. Rasulullah sebagai Rasul sering kekurangan dari segi materi. Tetapi itu dilakukannya karena itulah yang hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang berbahagia, yang terakhir, karena waktu kita pendek banyak sekali dalam perspektif sejarah adalah perspektif kerja Barangkali di dalam bahasa kita sekarang dengan istilah quality, Hadirin yang berbahagia, Rasulullah bukan tidak pernah terlepas dari ajakan kaum muslim. Ketika Rasulullah sudah berapa tahun menyampaikan Islam dan beberapa sahabat sudah satu persatu masuk Islam dan kaum musyrik maka khawatir yang jangan lakukan menjadi ancaman yang paling besar terhadap kehidupan kemusyrikan di Mekah. Abu Lahab dan kawan-kawan kemudian datang ke rumah Abu Khalid. Ingin mencoba merayu Nabi Muhammad melalui paman. Abu Lahab mengatakan, tolong sampaikan Muhammad ponakanmu. Mari kita kerja sama saja. Jangan lagi saling mencaci, saling mencaci Tuhan sama masing-masing. Kita pertama ini saja. Orang Mekah yang musyrik jauh lebih banyak daripada muslim. Hanya kurang-kurang berapa orang. Kata Abu Lahab, kami bersedia pada satu kali nanti pergi ke tempat Muhammad melakukan ibadah ramai-ramai. Sehingga Muhammad akan terlihat dalam pelaksanaan ibadahnya orang sangat banyak. Tetapi sesudah itu, hendaknya satu kali Muhammad dan sahabat pergi juga ke tempat kami menyembah berhala bersama-sama. Ini adalah pertarungan masalah dikatakan kerjasama. Ditawari lagi, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Muhammad? Kalau dia mau uang, kami kumpulkan kekayaan kami di Mekah ini. Kami berikan kepada Muhammad. Biar dia yang terkaya. Tidak apa-apa. Atau kerjasama bisa jalan. Atau dia mau kekuasaan kami angkat jadi gubernur Mekah kalian. Atau dia perlu istri yang cantik satu atau dua. Kami carikan antara sini agar Muhammad bisa menikahinya. Dari itulah selamatan. Lawadau syamsa ala yamin wal qamara ala Kalau kiranya diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, Aku hancur karena membela diri, Aku biarlah hancur. Daripada aku bersama-sama dengan kaum musyrik maka dalam kesyirikan. Ini prinsip yang ditegakkan oleh Rasulullah dalam setiap sejarah. Kalau menyangkut masalah akidah, Rasulullah tidak bisa sama sekali mentoleran kebersamaan. Masalah akidah. Tidak ada kompromi dalam masalah akidah. Dari itu hadirin yang berbahagia terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiddaha 'ala al-kufar Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaha 'ala al-kufar ashiddaha itu artinya tegas memegang prinsip keimanan dari itu Rasulullah bersedia diusir beberapa tahun Rasulullah diisolir sampai makan daun, makan rumput tidak apa-apa asal jangan kerjasama yang berbentuknya kemusyrikan Kemudian Rasulullah satu persatu menyuruh sahabatnya pindah, pindah, pindah, pindah. Ada yang ke Habasyah, ada yang ke Madinah. Tidak apa-apa. Satu saat Allah akan menjanjikan kemenangan. Allah yang surku wa yusabbit aqdama. Mengalah dulu. Biar menderita dulu untuk menegakkan prinsip. Tetapi nanti Allah akan berikan kemenangan. Itu dibuktikan oleh sejarah. Bagaimana Rasulullah dalam waktu yang tidak lama ratusan ribu, seratus ribu prajurit dari Madinah menaklukkan Mekah tanpa meneteskan darah setetes dengan damai. Itu artinya prinsip menang dengan kekuatan akidah tentang prinsip seperti ini. Nah, inilah yang jadi problematika kita. Banyak di antara kita lebih pragmatis dengan kekuasaan, dengan kedudukan, Sementara mengorbankan masalah prinsip. Rasulullah tidak pernah mengorbankan prinsip kemenangan. Kenapa kemenangan itu adalah dari Allah? Kita ingin mengatakan siapa yang mengusir penjajah? Apakah kita? Siapa yang mengalahkan rezim Orde Lama? Dan siapa juga yang menjatuhkan Orde Baru? Itu bukan kekuatan manusia. Itu semuanya kekuatan Allah Hari ini yang berbahaya. Kalau kita lihat kalimat yang ada, kemerdekaan ini direbut dengan berkat Allah. Itu benar. Karena Allah yang memenangkan. Siapa yang berani mengalahkan Rezim Orde Baru yang semua kekuatan sudah di tangan. Tetapi kalah dengan mahasiswa. Bukan mahasiswa, tapi Allah yang mengalahkan. Nah, ini yang dikatakan prinsip bersama. Tidak mengorbankan prinsip dalam kebersamaan. Berkualitas. Nah diri yang berbahagia, kalau kita lihat dari empat ini saja, empat prinsip aplikasi kehidupan kepemimpinan Rasulullah itu luar biasa. Masya Allah. Inilah sumber kemenangan. Inilah sumber dari Islam, petunjuk Islam yang memberikan petunjuk pada kita semua. Saya rasa kalau ada kaum muslimin pada hari ini melanggar ini kena lupa dengan cara Rasulullah memimpin Kemenangan Allah An-Nasru min Allah Kemenangan itu dari Allah Bukan karena kehebatan kita Ini yang kali dilupakan oleh kita semua Dari itu hadirin yang berbahagia Kalau kita melihat Kepimpinan Rasulullah dalam praktik sejarah ini Kita lihat bagaimana Rasulullah mengaplikasikan konsep Fatanah, amanah Tabligh Cara iman Terlihat di sini betapa satu konsep diaplikasikan oleh Rasulullah secara sempurna dan itu menghasilkan hasil yang sangat luar biasa dengan bantuan Allah Subhanahu wa Itu hadirin berbahagia, mudah-mudahan permasalahan ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau hari-hari ini kita bermasalah dalam bidang yang ini, mudah-mudahan kita cepat kembali. Nah, manusia mungkin tetap, tapi menyadari kesalahan itu jauh lebih baik daripada meneruskan kesalahan untuk kepentingan-kepentingan hanya senang. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mudah-mudahan dampaknya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita, memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang sedang melakukan satu kejahatan dan dampaknya ada pada kita semua. Mudah-mudahan mereka cepat ditegur oleh Allah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadan Allah, hadan Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.